Tahukah kalian pohon apa itu? Pohon itu kata Rasulullah Dedaunannya tidak pernah gugur Fawaku'an an fi syajaril bawadi Maka orang-orang pun terpikir Pepohonan yang ada di pedesaan Berkata Abdullah bin, bin Umar Wawaku'a fi nafsi anna nakhlah fastahyaitu <clears throat> Sementara aku mengira bahwa pohon itu adalah pohon kurma Namun aku malu untuk menjawabnya Fumakal hadis "Haditsna ya Rasulullah?" Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami pohon apa itu?" Yang merupakan perumpamaan seorang mukmin. Kata Rasulullah, "Yan nakhlah." Ia adalah pohon kurma. Berarti perumpamaan seorang mukmin seperti pohon kurma kata Rasulullah sallallahu Ini hadis yang pertama. <clears throat> hadis yang kedua Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar juga, Abdullah bin Amr, maaf. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Ahmad Syakir. <clears throat> Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inna masalal mu'min kamasalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban." Wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah. Tahu lebah? Bagaikan lebah kata Rasulullah. Makanannya baik, yang dikeluarkan dari perutnya pun baik. Dan apabila ia hinggap, ia tidak membuat ranting itu patah, tidak pula berbuat kerusakan di situ. Hadis ini memberikan perumpamaan bahwa mukmin itu seperti apa? Seperti binatang lebah. Iya. Hadis yang ketiga <clears throat> tentang perumpamaan seorang mukmin. Hadis <clears throat> yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda Mathalul mu'min kal khamah minaz zar'i. Tufayyi'uha ar-rihu marratan wa ta'diluha marratan. Wa al munafiq kal urzah. La tazalu hatta yakuna inji'afuha marratan wahidah. Perumpamaan seorang mukmin kal khamah min minaz zar'i. Seperti pohon pohon eh, gandum yang masih lunak Ya. Tufayyiwah rih marratan. Ia dipermainkan oleh angin, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, meliuk-liuk dan terkadang ia pun berdiri dengan tegak. Sementara perumpamaan orang munafik adalah seperti pohon padi yang telah keras. Ya, senantiasa ia berdiri sampai keringnya sekali kemudian hancur begitu saja. Dalam satu riwayat seperti pohon yang kuat dan kokoh. Ketika angin datang ia pun tercabut sekaligus dan mati. Berarti ini Rasulullah memberikan perumpamaan mukmin seperti apa? Kal khamah minaz Seperti pohon padi yang kalau kita lihat ya ketika ia telah tumbuh ya begitu lembutnya. dimana mana ya ketika angin apa namanya bersepoi terkadang ia merunduk ke kanan terkadang ia merunduk ke kiri terkadang ia meliuk-liuk namun subhanallah sehebat apapun angin yang berhembus tidak pernah mencabut pohon padi sekalipun juga inilah ya akhi tiga perumpamaan kehidupan seorang mukmin kita akan bahas satu persatu yang pertama perumpamaan seorang mukmin bagaikan pohon kurma Pernah lihat pohon kurma? Insya Allah mungkin antum semua tahu ya pohon kurma. Kalau di Indonesia ini yang paling mirip pohon sawit, ya yeah. mirip-mirip pohon kurma itu. Akhi a'azakumullah <clears throat> Coba kita perhatikan pohon kurma Inna nakhlah labuddah min uruqin wa saqin wa furu'in wa waraqin wa samar Pohon kurma harus pasti dia memiliki akar, batang, kemudian apa? cabang-cabang. Demikian pula apa? dedaunan, demikian pula buah-buah. Demikian pula seorang mukmin. Karena keimanan itu ya akhwat Islam azakumullah mempunyai batang, mempunyai cabang. Demikian pula ia memiliki buah-buah yang manis dan ranum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas" la'allahum yatadhakkarun dalam surat Ibrahim ayat 24 ya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah seperti seperti pohon yang thayyibah yang batangnya tegak dan cabangnya menjulang di angkasa. Subhanallah, inilah perumpamaan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? La ilaha illallah. La ilaha illallah diperumpamakan oleh Allah seperti pohon. <clears throat> Dia mempunyai batang yang kokoh. Dia memiliki cabang-cabang. Dia memiliki dedaunan. Demikian pula ya buah-buahan yang ranum. Demikian pula seorang mukmin di mana cabang atau batang yang berdiri di atasnya adalah kalimat la ilaha illallah yang dengannya seseorang disebut seorang muslim dan mukmin. Sebab tanpa kalimat la ilaha illallah dia tidak bisa disebut sebagai seorang muslimi akhad Islam azakumullah. <clears throat> Cabang-cabangnya adalah cabang-cabang keimanan. Bukankah Rasulullah saw memberikan menyebutkan dalam hadis bahwa iman itu mempunyai 70 lebih cabang? ya tidak? ya Bahwasanya iman mempunyai 70 cabang lebih. Nanti cabang-cabang iman itu seperti cabang-cabang pohon kurma. Ya. Islam, dalam perumpamaan ini kita bisa mengambil sebuah faidah. Apa itu? Yang pertama, bahwasannya apabila telah seseorang itu kehilangan salah satu cabang iman menyebabkan kehilangan kesempurnaan iman. Tapi apabila ia telah kehilangan pokok iman, maka ia akan kehilangan iman sama sekali. Coba perhatikan kalau sebuah pohon cabangnya atau ya cabangnya antum apa namanya patahkan. Masih disebut pohon tidak? Hah? Kalau pohon kurma itu cabangnya antum patahkan satu masih disebut pohon? Tapi apakah disebut pohon yang sempurna? Tidak. Kalau dedaunannya antum papas, masih disebut pohon? Masih. Tapi apakah disebut dengan pohon yang sempurna? Tidak. Tapi kalau antum gergaji itu pohon dari ah, dari bawahnya pangkalnya, ya kemudian roboh, disebut pohon? Hah? Tidak lagi disebut pohon. Demikian pula Iman itu adalah yang merupakan pokok iman. Pokok iman itu merupakan la ilaha illallah. Dan iman mempunyai cabang-cabang. Kata Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu mempunyai 70 lebih cabang. A'laha la ilaha illallah wa wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling tinggi adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman kata Rasulullah. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. <clears throat> nah, kalau misalnya ada orang yang kehilangan rasa malu, apakah berarti hilang keimanannya? Tidak. Disinilah Pak perbedaan antara ahlu sunnah, khawarij dan murjiah. Al-Sunnah mengatakan apabila ada sebagian iman tidak ada konsekuensi bahwa sempurna imannya. Dan apabila kehilangan sebagian iman tidak mengharuskan iman itu hilang semuanya. Sementara orang Khawarij berkata, apabila kehilangan sebagian iman, hilang semua iman. Sementara kaum Murji'ah berkata, apabila ada sebagian iman, ada semuanya iman. Sehingga konsekuensinya apa? Orang Khawarij berkata, apabila kehilangan kesempurnaan iman seperti dia berdusta, seperti dia tidak punya rasa malu yang merupakan iman yang wajib, konsekuensinya apa? Kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Makanya orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar tidak? Ya. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Karena mereka punya keyakinan bahwa apabila hilang sebagian iman, hilang seluruh iman. Sementara orang murjiah kebalikan. Dia mengatakan apabila sebagian iman ada, ada seluruhnya. Makanya mereka mengatakan iman itu cukup keyakinan di hati. Yang penting yakin, sudah iman anda sempurna, walaupun anda berbuat syirik sekalipun juga. Yang penting anda yakin, iman anda sempurna walaupun anda berbuat maksiat sekalipun juga ini keyakinan apa? murjiah walaupun murjiah mempunyai terbagi lagi menjadi tiga kelompok ya yang pertama disebut dengan gulatul murjiah di mana gulatul murjiah mempunyai keyakinan bahwa iman itu cukup keyakinan tasdik yang kedua al-qaramithah yang nah, mereka ini punya keyakinan bahwa yang namanya iman itu cukup ucapan dengan lisan. Ya. Yang ketiga disebut dengan murjiatul fuqaha. Murjiahnya fuqaha. Yang mereka punya keyakinan bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, namun amal tidak termasuk bagian iman. Dan ini keyakinannya Abu Hanifah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa beliau. Ya. Yeah. Ikhwatul Islam azakumullah. sunnah punya keyakinan bahwa iman termasuk amal termasuk bagian iman. Akan tetapi iman itu ada tiga derajat. Yang pertama pokok iman. Siapa yang kehilangan pokok iman, hilang iman secara keseluruhan. Yang kedua Al-imanul wajib, iman yang wajib. Apabila kehilangan iman yang wajib, maka hilang kesempurnaan iman. Dan yang ketiga yang disebut dengan al-imanul mustahab. Ya, iman yang sunnah yang apabila hilang tidak mempengaruhi kesempurnaan iman sama sekali. Faham tidak sampai sini? Hah? Gak paham ya? Mudah-mudahan paham insyaallah ya. Jadi iman itu ada tiga macam. Macam yang pertama apa? Disebut dengan aslul iman. Ini disebut dengan pokok iman. Siapa yang kehilangan ini hilang imannya sama sekali dan tidak disebut muslim lagi. Apa itu? La ilaha illallah atau yang sederajat dengannya. <clears throat> Yang kedua iman yang wajib yaitu semua perbuatan-perbuatan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua, demikian pula rasa malu, demikian pula semua perintah-perintah yang wajib. Maka apabila kehilangan salah satu daripada iman yang wajib menyebabkan kehilangan kesempurnaan eh, iman. Tapi tidak hilang nama iman sama sekali. Tidak hilang iman sama sekali. Dia hanya disebut dia fasik. Dia mukmin dengan imannya, tapi fasik dengan dosa besarnya. Yang ketiga disebut dengan al-imanul mustahab, iman yang disunahkan. Contohnya sholat sunnah, puasa sunnah. Di mana apabila seseorang kehilangan iman mustahab ini tidak menyebabkan hilang kesempurnaan iman, tapi ia kehilangan keutamaan iman. Demikian pula mukmin. Lihat ya, mukmin pun demikian, Pak. Di sana ada yang kehilangan kesempurnaan iman karena ia kehilangan kewajiban-kewajiban yang ia tidak laksanakan. Tapi tidak menyebabkan dia keluar dari millatul Islam. Ini akhi sisi pertama perumpamaan mukmin dengan pohon kurma. Kita lanjutkan. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. <clears throat> والنخلة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فهي لا تحيا ولا تنمو إلا إذا سقيت سقيت بالماء فإذا حبس عنها الماء ذبلت وإذا قطع عنها تماما ماتت وهكذا الشأن في المؤمن لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته إلا بسقي من بسقي من من نوع من نوع من نوع خاص wahwa sakyun wahwa sakyu qalbi bil bil bil, bil wahyi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam kata beliau pohon kurma dia tidak bisa hidup kecuali dengan sesuatu yang menghidupinya apa itu air apabila ya air itu dialirkan ia akan hidup tapi kalau ternyata air itu ditahan, dia akan lama-lama apa? Mati. Iya. Demikian pula kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin pun butuh kepada sesuatu yang bisa menghidupkan imannya, Pak. Iman kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan apa? Dengan diberikan pengairan. Pengairan yang dimaksud apa? Itu firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu makanan hati Pohon kurma pak butuh makanan Iman pun butuh makanan Bagaimana iman kita akan terus hidup Sementara kita terus banyak berbuat maksiat kepada Allah Bagaimana iman kita akan terus kita pertahankan Sementara kita melakukan sesuatu yang bisa membunuh iman Bahkan mematikan iman La Seorang mukmin berpikir bagaimana terus memelihara keimanannya ya akhi ya anzakumullah. Seorang mukmin khawatir apabila iman itu hilang dan tercabut dari hatinya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang munculnya fitnah-fitnah, beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan Imam Nasai, tajiul fitnah, datang fitnah, fayaqulul mukmin, hadhihi muhlikati. Si mumin berkata, ini yang akan membinasakan agamaku. Ini yang akan membinasakan diriku. Si mukmin tahu bahwa fitnah ini akan merusak keimanannya. Si mukmin tahu bahwa fitnah, apa fitnah ini akan bisa meluluh lantakan agamanya ya akhi. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang mukmin itu selalu lari dari fitnah. Ya kata Rasulullah Yushik an yakuna khaira Mukmin mu'min. Hampir-hampir harta seorang mukmin yang paling baik itu nanti ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal. Kambing-kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung. Yafirru bidini minal fitan. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Naam, seorang mukmin tidak ingin pohon imannya itu mati. Bagi dia keimanan adalah harga mati. Bagi dia agamanya adalah merupakan modal utamanya. Ya. Dia akan lebih ia mendahulukan kehidupan hatinya, imannya, agamanya daripada kehidupan dunia yang fana ini. Makanya seorang mukmin ya akhi, <clears throat> dia tidak akan pernah menjual akhiratnya hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sedikit. Seorang mukmin ya akhi, ya akan berusaha bagaimana caranya supaya iman itu terus tumbuh berkembang bagaikan pohon yang indah, pohon kurma yang indah terlihat. Maka ya akhi, kalau antum ingin agar pepohonan antum itu tumbuh dengan bagus, ranum buahnya, silakan antum berikan padanya berbagai macam pupuk-pupuk yang bermanfaat untuknya. Demikian pula iman butuh pupuk Ya. Apa itu pupuk iman? Amalan saleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah <clears throat> ketika menyebutkan tentang bagaimana menjaga kehidupan hati kita. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, menjaga kehidupan hati sama dengan menjaga kesehatan badan. Sebagaimana dalam kesehatan badan ada tiga perkara yang harus diperhatikan. Siapa saja yang melakukan tiga perkara, insya Allah badannya sehat. Apa itu tiga perkara? Yang pertama, menjaga stamina kesehatan. apa badan kita. Kesehatan kita harus dipelihara apa? Bagaimana caranya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menjaga stamina kesehatan badan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanya kan orang yang berpuasa kemudian sakit diizinkan tidak berpuasa kan? Kenapa? Karena badan kita ini ya sedang sibuk melawan penyakit dan butuh makanan. Sehingga pada waktu itu orang yang sakit diizinkan tidak puasa. Dalam rangka apa? Menjaga kekuatan badannya, kekuatan dan kesehatannya. Orang yang musafir diizinkan tidak puasa tidak? Boleh tidak puasa. Kenapa? Dalam karena safar itu berat. Bahkan sebutkan dalam hadis bahwa safar itu min minal adab, bagian dari adab. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan orang yang tidak yang ber, yang safar tidak berpuasa silahkan. Dalam rangka apa? Menjaga kekuatan dan stamina badannya ya akhi ya azakumullah. Iya. Ya akhlak Islam azakumullah. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menjaga kesehatan badan dengan cara apa? Jangan mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak badan kita. Makanya Allah haramkan arak tidak? Allah haramkan arak kenapa? Karena arak bisa merusak tubuh. Allah haramkan babi tidak? Allah haramkan babi dan ternyata dalam daging babi banyak sekali perkara yang bisa merusak tubuh kita. Allah haramkan berbagai macam keharaman-keharaman. Kenapa? Setelah diperiksa, ternyata itu semua bisa merusak tubuh kita. Masya Allah. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim untuk kesehatan badan apa? Mengeluarkan sesuatu yang rusak dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berbekam tidak. Ketika berbekam yang dikeluarkan apa? Ya, darah yang kotor, yang darah yang bergejolak. Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan untuk muntah tidak? Rasulullah menganjurkan untuk muntah. Bahkan Rasulullah sendiri melakukan itu. Untuk apa? Mengeluarkan sesuatu yang bisa merusak dalam tubuh. Ini tiga poros kesehatan kata Qayyim. Demikian pula hati kita. Kalau kita ingin Ya, bila apabila kita ingin menjaga kesehatan hati, lakukan tiga perkara. Yang pertama, jaga stamina, kekuatan iman di dalam hati kita. Caranya bagaimana kata Ibnu Qayyim? Dengan amal salihah, dengan amalan saleh. Amalan saleh. Amalan saleh itu Pak nutrisi hati, Pak. Vitamin untuk keimanan. Amalan soleh itu membuat hati kita dan iman kita kuat. Wallah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan-amalan soleh yang memberikan kekuatan. Di antaranya apa? Salatul tahajud, salatul lail. Allah mensifati salat lail itu dalam firmannya apa? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wab'a wa akwa muqila Sesungguhnya salat malam itu lebih menguatkan hati. Asyaddu wab'a Wa aqwamu qila, bahkan ia adalah ibadah yang paling baik. Subhanallah. Salat salat berjamaah. Orang yang menjaga salat berjamaah kata Rasulullah, hidupnya akan baik, wafatnya akan baik dan dia akan diampuni dosanya sebagaimana bersihnya bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, maka dari itulah ya akhi Siapa yang ingin imannya terus hidup, jagalah dengan amalan saleh. Berzikir kepada Allah. Kehidupan seorang mukmin tak lepas dari zikir. Lihat oleh antum bagaimana Rasulullah bangun tidur zikir, tahajud, sholat di pagi di waktu pagi dan petang berzikir. Ketika pakai baju berzikir, ketika makan berzikir, naik kendaraan berzikir. Hidupnya seorang mukmin tak lepas dari zikir. Bagaimana tidak akan hidup hatinya? Ya, hatinya selalu hidup. Maka ini yang pertama menjaga kekuatan iman di hati yaitu dengan cara banyak beramal saleh. Karena amalan saleh itu nutrisi hati kita ya, vitamin untuk keimanan kita. Yang kedua, Jangan mengkonsumsi yang bisa merusak keimanan di hati kita. Apa itu? Al-ma'asi, maksiat. Allah, demi Allah ya akhi, maksiat itu melemahkan keimanan kita. Orang senantiasa berbuat maksiat sehingga ia pun merasa berat untuk berbuat taat. Lihat saja orang-orang yang banyak berbuat maksiat untuk melakukan ketaatan berat sekali. Bahkan lisannya kelu untuk berzikir. Walaupun ya lisannya berzikir, ia tidak lagi merasakan kenikmatannya. Ia lebih suka untuk menyanyi. Ia lebih suka untuk mendendangkan syair-syair yang mungkin dalam syair itu dimurkai oleh Allah. Dia tidak suka untuk mengucapkan bacaan Al-Quran, tidak pula untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa akibat daripada maksiat-maksiat yang ada di dalam hatinya? Makanya akhi, maksiat itu melemahkan keimanan dalam hati seorang hamba. <clears throat> Yang ketiga, keluarkan unsur yang rusak dalam hatinya tersebut. Yang bisa merusak keimanan. Jangan cara apa kata Ibnu Qayyim? Yaitu taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah Wastagfiruh Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku setiap harinya bertaubat dan beristighfar kepada Allah seratus kali. Subhanallah. Maka apabila kita bisa melakukan tiga perkara ini ya akhi, insya Allah keimanan kita akan terpelihara. Insya Allah. Ini perumpamaan yang kedua. <clears throat> ya, makna daripada perumpamaan seorang mukmin bagaikan pohon kurma. Kita lanjutkan. Syajaratul iman fil qalbi illam yata'ahadha sahibuha bisuqiha kulla waqtin bil ilmin nafi wal amal salih. Ilwa illa aushakat antaibas. Pohon iman dalam hati seorang mukmin kata beliau bila tidak dijaga oleh pemiliknya dengan cara diberikan makanan dengan ilmu dan amalan saleh pasti ia akan menjadi kering kerontang. Makanya akhi, makanan hati itu apa? Iman, apa ilmu dan amal amal soleh. Itu adalah makanan hati kita ya ketika ilmu kita menuntut ilmu mendengarkan Al-Qur'an mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya kita sedang memberikan makan di hati kita kemudian ilmu pun kita jadikan sebagai amalan saleh kita amalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita semakin memberikan kekokohan pada pada iman kita insyaallah Kemudian kata beliau <clears throat> Wa min aujahi syabah bainal mu'min wan nakhlah. Di antara keserupaan antara mukmin dan pohon kurma. Anna nakhlah syadidatu thubut. Bahwasanya pohon kurma itu kuat sekali. Ya. Apa namanya? Dia itu tidak tumbang, Pak. Jarang sekali pohon kurma yang tumbang. Bahkan dia tidak pernah tumbang. Bahkan juga ya, Dedaunannya pun tidak pernah gugur kalau antum lihat pohon rambutan daunnya sering gugur kan? Tapi kalau pohon kurma, kalau antum pernah melihat pohon kurma, pohon kurma itu tidak pernah gugur daunnya. Beda dengan kelapa sawit, kalau kelapa sawit masih gugur. Tapi pohon kurma tidak pernah dia gugur. Ya. Maka ini memberikan kepada kita apa namanya? E, apa itu? Pertama, <clears throat> bahwa amalan seorang mukmin tidak akan pernah digugurkan oleh Allah selama ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal. Iya. Makanya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh seorang mukmin. Pahalanya akan diberikan oleh Allah keberkahan. Bahkan seorang mukmin yang berinfak di jalan Allah, kata Rasulullah, "Idza anfaqar rajul" Apabila seseorang berinfak ya bi'adli tamratin dengan sebutir kurma min min kasbin tayyibin dari usaha yang halal taqabbalallahu biyaminih maka Allah akan terima ia dengan tangan kanannya kata Allah fayurabbiha lalu Allah pun kembang biakan hatta takuna mithlal jabal sehingga pahalanya itu menjadi sebesar gunung Masya Allah bayangkan pahalanya seorang mukmin ketika berinfak dengan apa sebutir kurma itu dilipat gandakan oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa. Demikian pula amalan soleh seorang mukmin, akhi. Amalan soleh seorang mukmin itu tidak akan gugur kecuali kalau si mukmin itu melakukan hal-hal yang bisa merusak amalan solehnya itu sendiri, yang menggugurkan amalan-amalan dan pahalanya ya, akhi. Iya. Kemudian apa kesamaan mukmin dengan pohon kurma. Wan nakhla la tambutu fi kulli ardin bal la tambutu illa fi aradin muayyanah thayyibatut turbah. Fahiya fi ba'dil amakin la tambutu mutlaqan wa fi ba'dihha la tambut lakin la tambut lakin la tusmir, Fi ba'dihha tusmir, walakin yakunu samar dha'ifan. Pohon kurma tidak bisa hidup di setiap tanah Pohon kurma tidak bisa hidup di setiap tanah. Akan tetapi ia butuh tanah yang gembur dan subur. Ya. Dan terkadang di suatu tanah pohon kurma itu tumbuh tapi tidak berbuah. Di tanah yang lain ia tumbuh dan berbuah tapi buahnya jadi jelek, tidak bagus. Ia butuh kepada tanah tertentu. Tidak bisa hidup di sembarang tanah. Makanya antum kalau nanam pohon kurma di Indonesia tumbuh tidak? Tumbuh, tapi tidak berbuah. Ya. Saya punya bapak ya, dia bawa pohon kurma disimpannya di depan masjid, tumbuh dia besar. Tapi nggak pernah berbuah. Kenapa? Karena jenis tanahnya beda. Bukan tanah padang pasir sana. Beda dengan apa namanya? uh, apa po pohon kurma ini memang harus khusus tanahnya tidak setiap apa namanya tanah bisa dia untuk tumbuh ya. Demikian pula kata beliau seorang mukmin. Seorang mukmin pun ya akhi azakumullah <clears throat> tidak akan bisa imannya tumbuh pada setiap hati tidak. Hanya hati yang subur dan gembur saja yang bisa tumbuh padanya keimanan. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antara ilmu atau hidayah dengan hati itu seperti apa. Coba dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masali eh, kata Rasulullah, masalu ma ba'athani Allah min al-huda wal ilm, kamathali ghaisin asabat arba. Perumpamaan hidayah dan petunjuk atau ilmu yang Allah utus aku dengannya seperti air hujan yang menimpa tanah. Seperti apa? Air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah. Di antara tanah itu ada yang subur dan gembur. Qabilatil ma' wa ambatatil kala wal ushbal kathir tanah itu bisa menerima dan menyerap air dengan baik. Bahkan ia bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Ini macam tanah yang pertama. Tanah, tanah yang apa? Subur dan gembur. Yang kedua kata Rasulullah tanah amsakatil ma. Dia hanya bisa menahan air tapi tanah itu sendiri kurang bisa mengambil manfaat dari air. Maka orang-orang pun mengambil manfaat dari air tersebut untuk perkebunan, untuk minum, untuk mencuci dan yang lainnya. Jenis yang ketiga kata Rasulullah SAW, ma'hiya qiyan la tumbitu kalaan wala ya, la la, la tumbitu kalaan. Kata Rasulullah SAW, alaihi sikumaan, "La tumsiku kalaan." Ia adalah bagaikan tanah yang tandus dan licin. Apabila air hujan turun, dia tidak bisa menahan air. Tidak pula ia bisa menumbuhkan tanaman. Longsor begitu saja. Demikian pula ya akhi hati manusia terhadap wahyu Allah. Apakah setiap ilmu itu manfaat untuk hati manusia? Tidak ilmu itu akan bermanfaat pada hati yang mana? Hah? Hati yang pertama Yang subur dan gembur Dia bisa menerima wahyu dengan baik Lalu Tanah hati tersebut Menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman yang sangat indah Naam akhi a'azakumullah Sementara ada lagi orang hafal Al-Quran, hafal hadis. Tapi ia kurang mengambil manfaat dari apa? Ilmunya sendiri. Ada orang Masya Allah Pak, dia punya ilmu banyak tapi dia tidak bisa mengambil ilmunya dengan baik. Orang-orang bisa mengambil manfaat dari dirinya tapi dirinya sendiri kurang bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Ini perumpamaan yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling buruk. Hatinya tidak bisa menerima apa? ilmu. Dia tidak bisa menerima dan juga ia tidak bisa mengamalkannya. Bahkan ia menolak sama sekali. Maka subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Itulah perumpamaan kurma. Pohon kurma tidak bisa tumbuh di setiap tanah. Demikian pula iman tidak bisa tumbuh di setiap hati. Hanya hati yang gembur dan subur saja yang bisa menumbuhkan pohon iman itu dengan baik insya Allah. Makanya kalau kita ingin pohon iman kita ini Pak tumbuh dengan baik, latihan yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya akhi menyebutkan tentang pembersihan jiwa ini di ranking yang pertama. Sampai-sampai Allah bersumpah Sebelas kali untuk menyebutkan tentang pentingnya pembersihan jiwa. Dalam surat apa itu? Hah? Allah berfirman apa? Wasyamsi wabuhaha walqamari duhaha wal talaha wan nahari idza jallaha wal yakshaha Wassamai wama banaha wal ardi wa wa nafsin sebelas kali. Pernahkah Allah bersumpah lebih banyak daripada surat ini? Tidak. Tak pernah Allah bersumpah yang paling banyak kecuali dalam surat ini. Sebelas kali Allah bersumpah. Untuk menyebutkan apa? Dengarkan jawab sumpahnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, jiwanya. Dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya, kata kata Allah. Maka ya akhi, ilmu butuh kepada bejana. Ilmu butuh kepada hati yang gembur. Apabila kita ingin ilmu kita bermanfaat, bersihkan hati kita, akhi. Tazkiyatun nufus. Bersihkan ia dari berbagai macam kotorannya. Kotoran itu berupa kesombongan, kotoran itu berupa hawa nafsu, kotoran itu berupa syahwat. Wallah demi Allah ya akhi, apabila tanah hati kita ini masih dipenuhi oleh ulat-ulat hawa nafsu dan cinta dunia, ilmu itu bisa menjadi bumerang untuk kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seperti si bal'am. Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah si Bal'am Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Wajlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi Wattaba'ahawah Bacakan kepada mereka hai Muhammad tentang orang yang kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami lalu ia pun diikuti oleh syaitan maka ia pun menjadi orang-orang yang tersesat padahal kata Allah apabila kami kehendaki kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu akan tetapi sayang kata Allah walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Rupanya si Bal'am akhi padahal sudah diajarkan ayat-ayat Allah. Dia menguasai Taurat. Karena dua penyakit ini dia pun lepas dari ilmunya. Apa itu? Cinta dunia dan mengikuti hawa hawa nafsu. Makanya siapa saja yang menuntut ilmu Allah sementara hatinya masih dikuasai oleh dua perkara ini, saya katakan ilmunya hampir-hampir tidak bermanfaat untuk hatinya. Ilmunya malah menjadi bumerang untuk kehidupannya. Nauzubillah sallallahu alaihi wal Makanya para ulama terdahulu mengingatkan bahwa penuntut ilmu itu hendaklah disertai dengan pensucian hati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami dahulu mempelajari tentang adab sebagaimana kami mempelajari ilmu adab-adab jiwa yang menunjukkan keumurni, kemuliaan dan kesempurnaannya ya akhul Islam azakumullah. Nah ini ya perumpamaan <clears throat> seorang mukmin dengan pohon kurma. Ikhwatul Islam azakumullah. <clears throat> Di antara keserupaan mukmin dengan pohon kurma apalagi وقد وصفت النخلة في الآية بأن شجرة طيبة وهذا عام من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة Pohon kurma diberikan perumpamaan dalam ayat itu seperti pohon yang baik, yang baik tayyibah. Berarti mukmin itu tayyib. Ya. Bukan hanya dari sisi penampilannya, Pak akan tetapi dari berbagai macam sisi-sisinya. Makanya seorang mukmin itu dalam seluruh kehidupan sisi kehidupannya baik, Pak. Masya Allah. Makanya kan Rasulullah SAW sangat kagum terhadap seorang mukmin dan takjub kepada seorang mukmin. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullu khair, kullahu khair. Menak, menakjubkan seorang mukmin itu kata Rasulullah. Sesungguhnya urusan seorang mukmin baik seluruhnya. In asabatu sarra syakar. Apabila ia ditimpa kesenangan ia bersyukur, fakana khairallah. Maka itu menjadi kebaikan untuk dia. Wa in asabatu darra sabar. Apabila ia ditimpa musibah, ujian, bencana, ia pun bersabar. Maka itu menjadi kebaikan untuk dia. Walisa dzalika illa lil mu'min dan itu tidak tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah seorang mukmin itu ya akhi azakumullah ya tayyib hidupnya tayyib. Ya. Tayyib kehidupannya dalam gerakannya, ucapannya, kata-katanya, semua tayyib. Ia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak ingin mendengar sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak ingin melangkahkan kaki menuju sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak ingin melakukan kecuali apa yang diridai oleh Allah dan Rabbnya. Subhanallah ya akhi azakumullah. Bagaimana tidak seorang mukmin itu akan baik? Makanya pohon kurma itu disebut oleh Allah sebagai syajarah tayyibah ya pohon yang toyibah karena memang seorang mukmin itu toyib semuanya ya kehidupannya toyib Allah ikhwatul Islam a'azzakumullah <clears throat> kemudian akhi pohon kurma semua bagiannya bermanfaat ya batangnya bermanfaat daunnya bermanfaat buahnya bermanfaat Bahkan bijinya bermanfaat. Bahkan akarnya pun bermanfaat. Makanya orang Arab sana menggunakan seluruh pohon kurma itu untuk sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Demikian pula seorang mukmin. Mukmin itu semua perbuatannya bermanfaat. Iya. Manfaat ya akhul Islam Azzaikumullah Bahkan ketika pohon kurma itu mati pun juga masih diambil manfaatnya. Demikian pula seorang mukmin, walaupun ia telah meninggal dunia, ia meninggal, meninggalkan manfaat yang besar untuk kehidupan manusia. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. <clears throat> Ini akhi perumpamaan yang pertama yaitu perumpamaan seorang mukmin Bagi apa? Pohon kurma. Sekarang kita akan mengambil perumpamaan yang kedua. Seperti apa tadi yang kedua, Pak? bagaikan lebah. Antum pernah lihat Pak lebah? Itu binatang luar biasa, Pak. Ya. Perhatikan kehidupan lebah, luar biasa. Allah ciptakan itu binatang luar biasa. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah." Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah, akalat toyiban wa wada'at thayyiban. Ia memakan sesuatu yang toyib dan ia pun mengeluarkan dari tubuhnya sesuatu yang toyib wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Ketika ia hinggap di sebuah ranting, ranting itu tidak patah, tidak pula rusak. Hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Indah sekali, akhi azakumullah. Sekarang kita perhatikan bagaimana lebah. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah, Rasulullah mengatakan lebah tidak memakan kecuali yang baik. Makanan lebah apa, Pak? Saripati bunga. Manfaat tidak? Manfaat sekali. Iya. Ia mencari saripati bunga. Demikian pula seorang mukmin ia tidak memakan kecuali yang halal. Dia tidak berani untuk memakan yang haram. Ya. Bukan cuma halal, tapi juga toyib. Terkadang kan ada makanan halal sih halal, Pak, tapi tidak kurang toyib. Ya. Kadang-kadang kita makan makan, kamu makan apa? Ini. Manfaatnya buat tubuh apa? Ya enak aja di mulut. Ya. Tapi kalau ditanya manfaat untuk tubuh, mungkin kalau ditanya kepada ahli kesehatan, para ahli kesehatan akan mengatakan itu makanan nggak ada manfaatnya. Kita sebagai seorang mukmin akhi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam makanan, dalam perbuatan, dalam pakaian, dalam segala sesuatu. Selama itu tidak ada manfaatnya, hendaknya seorang mukmin itu berpaling. Makanya Allah ketika menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun sifat kaum mukminin apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mukmin itu alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu mereka orang-orang yang berpaling dari lagwi. Apa lagu? Lagu itu sesuatu yang sia-sia, Pak. Ya. Makanya kata Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia tinggalkan sesuatu yang tidak tidak ada manfaat untuk kehidupannya. Makanya akhi, seorang mukmin itu ya, se ya sekuat mungkin agar ia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mau beli pakaian, nanya dulu, kira-kira nih pakaian manfaat apa ya buat saya? Dia mau beli perkakas, tanya dulu. Kira-kira manfaatnya apa untuk kehidupan saya? Mau beli apapun juga. Bahkan mau mengucapkan kata-kata yang terkadang kan kalau kita hidup ya di dunia yang penuh banyak-banyak dengan apa namanya media-media sosial ya. Ada kayak ada BBM, WhatsApp dan yang lainnya. Sering kali kita berucap kata-kata yang tidak ada manfaatnya ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya bagi seorang mukmin akhi tabu tabu bagi dia dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat ya yeah. bahkan yang dikhawatirkan itu terkadang seorang seseorang mengucapkan kata-kata dari kemurkan Allah lalu kemudian ia anggap itu remeh remeh Kata Rasulullah, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fin nari jahannam sab'ina kharifan." Seorang hamba mengucapkan kata-kata dari kemurkaan Allah yang ia anggap remeh. Hanya karena ucapan itu Allah masukkan ia ke dalam neraka sejauh sejauh 70 tahun ya akhi. Subhanallah. Makanya seorang mukmin ia ingin berusaha bagaimana setiap perbuatannya bermanfaat di sisi Allah. Kalau orang barat mempunyai moto the time is money. Waktu itu uang. Tapi seorang mukmin mengatakan waktu itu apa? Pahala. Waktu itu pahala. Seorang mukmin ingin sekali setiap detiknya, setiap menitnya, bahkan setiap perbuatannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian kata Rasulullah ya. Oh, lebah tidak memakan kecuali yang taib dan mengeluarkan dari tubuhnya pun yang taib. Apa yang dikeluarkan oleh lebah, Pak? Madu. Masya Allah. Iya, sampai-sampai buang airnya aja kalau istilahnya kan itu tinjanya lebah gitu loh. Ternyata manfaat untuk kita. Madu. Masya Allah. Berapa banyak manfaat-manfaat madu dalam kehidupan, Pak. Untuk penyakit dan yang lainnya. Iya. Demikian pula seorang mukmin tidak mengeluarkan kecuali yang bermanfaat. Ucapannya yang dia keluarkan manfaat. Perbuatannya yang ia lakukan manfaat. Penglihatannya yang ia pandang manfaat. Pendengaran yang ia dengar manfaat. Sehingga akhirnya dia tidak melakukan kecuali yang manfaat untuk kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip oleh Tabrani pernah ditanya oleh seorang Arab Baduy, Ia berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah itu Pak yang paling bermanfaat untuk manusia. Makanya seorang mukmin itu yang ia pikirkan apa sih yang saya bisa memberikan manfaat kepada teman saya? Apa sih kiprah saya untuk Islam dan dakwah? Yang dia pikirkan adalah manfaat buat orang lain. Beda Pak dengan orang-orang yang kurang keimanannya. Yang ia pikirkan bagaimana memanfaatkan orang lain. Sehingga akhirnya jiwanya kerdil. Dia selalu mengharapkan bantuan dari orang. Dia ingin manusia memberikan manfaat pada dirinya. Allah bukan demikian sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu sifatnya selalu berpikir bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain, bagaimana ucapannya bermanfaat, bahkan ketikannya pun yang ia ketik pun bermanfaat. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian di antara sifat <clears throat> apa namanya? E, <clears throat> lebah. Lebah kata Rasulullah apabila hinggap di ranting itu ranting tidak patah. Bahkan ia pun tidak berbuat kerusakan. Demikian pula seorang mukmin dimanapun ia tinggal, dimanapun ia pergi, ia tidak berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan memberikan manfaat kepada manusia. Mukmin itu, Pak, tinggal di mana saja mewarnai bukan diwarnai. Mukmin dimana saja ia pergi, dimana saja ia tinggal, dimana saja ia ia safar, selalu memberikan apa? warna dalam kehidupan. Itulah seorang mukmin ya akan Islam azakumullah. Ya. Dia tidak pernah berbuat kerusakan di muka bumi baik dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tidak pernah ya akal Islam azakumullah. Kemudian di antara sifat lebah apalagi Bapak sekalian? <clears throat> lebah itu ya akhi ya, ulet para pekerja yang ulet dan sabar. Antum melihat bagaimana lebah membuat apa namanya sarangnya, ulet dan sabar sekali. Ya, tak pernah kenal lelah dan tak pernah berputus asa. Demikian pula seorang mukmin orangnya ulet, ulet bekerja, ulet mencari nafkah. Dia sabar, tak tak kenal yang namanya putus asa. Makanya seorang mukmin itu ya akhi bukan orang yang lemah. Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu terhadap semua yang bermanfaat untuk hidupmu dan mintalah tolong kepada Allah. Jangan lemah kata Rasulullah. Seorang mukmin bukan pemalas. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan lebah itu. Lebah itu bukan binatang pemalas. Antum lihat, apa ada lebah yang malas? tidak mau kerja, tidak mau mencari sesuatu yang bermanfaat, tidak. Makanya orang pemalas itu mungkin lebah, lebah lebih baik daripada dirinya. Ya akal Islam azakumullah. Makanya seorang mukmin pun demikian tak pernah kenal lelah untuk terus bermanfaat untuk manusia, menghasilkan ilmu, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah. Ia tak pernah mengenal apa yang disebut dengan malas dan malas-malasan bukan sifat seorang mukmin ya, Makanya kata Rasulullah laisal mukmin bil mutanaim. Mukmin itu bukan orang yang suka berpoya-poya dalam kehidupannya. Mukmin itu sifatnya apa? Sungguh-sungguh. Makanya akhi, kalau antum bersin disuruh apa? Hah? Alhamdulillah. Tapi kalau antum menguap disuruh ditahan tidak? Ya. Kenapa kata para ulama kalau kita bersin disuruh mengucapkan alhamdulillah? Karena kata para ulama bersin itu memberikan semangat. Ya, menggerakkan saraf sehingga akhirnya seseorang ketika bersin selain mengeluarkan penyakit dari tubuhnya, menggerakkan sarafnya sehingga ia mau bergerak. Sedangkan menguap menyebabkan badan kita berat. Makanya orang yang banyak menguap biasanya orang malas. Maunya tidur, badannya berat. Iya tidak? Iya. Makanya sampai-sampai menguap saja sama Rasulullah SAW disuruh ditahan. Ya, kata Rasulullah, "Idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'." Apabila salah seorang dari kalian menguap, tahan semampunya. Jangan sampai menguap. Ditahan semampunya. Tapi kalau kita bersin, disuruh kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bahkan temannya disuruh mengucapkan apa? Yarhamukallah. Karena memang Islam akhi agama yang sangat menganjurkan kepada apa? Kesungguhan dalam kehidupan. Sebagaimana seorang mukmin bersungguh-sungguh mencari dunia, ia pun bersungguh-sungguh mencari kehidupan akhirat. Ia tak pernah kenal lelah, ia selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidupnya. Ia Sifat lebah apalagi, Pak? Ia suka kebersamaan. Lebah itu tak pernah sendirian. Selalu apa? Bersamaah, berjamaah, bersama-sama ukhuwahnya lebah kuat daripada ukhuwahnya kita. Sementara kita ukhuwahnya rapuh. Seringkali hancur hanya karena duit. Seringkali hancur hanya karena apa? Kedudukan. Seringkali hancur oleh suudon berburuk sangka. Seringkali hancur oleh berbagai macam ya sesuatu yang mendera kehidupan kita. Sementara lebah lihat dia selalu bersama-sama. Iya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita makan berjamaah tidak? Makan aja disuruh berjamaah. Sholat berjamaah. Iya, Kenapa? Karena jamaah itu ya akal Islam kebersamaan itu memberikan kekuatan dalam ukhuwah dan hati. Mendekatkan hati-hati kita ya akhi azakumullah. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan ya menyuruh untuk sholat berjamaah makan pun berjamaah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa keberkahan itu ada pada tiga diantaranya makan sambil berjamaah ngumpul, ya bareng-bareng. Rasulullah menyuruh ya untuk kaum mukminin itu saling berziarah, ya berkunjung. Kata Rasulullah ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah ke temanmu sekali-kali, niscaya akan muncul rasa cinta di hatimu kepada dia. Nah ini ya akhi, kebersamaan ini yang terkadang hilang di antara kita. Kenapa? Karena egois menguasai diri kita. Allah musta'an. So, coba antum sifat lihat sifat lebah. Lebah itu akan menyerang kalau diganggu. Kalau tidak diganggu dia tidak akan menyerang. Demikian pula seorang mumin. Seorang mumin kalau nggak diganggu dia akan luwes, bahkan dia akan berakhlak. Tapi kalau sudah sekali-kali agamanya diganggu, ya, dia pun akan membela diri. Seorang mukmin bukan orang yang lemah. Ya. Makanya para ulama mengatakan apabila orang kafirin itu atau orang-orang khawarij misalnya sudah berbuat keonaran dengan cara mengganggu kita, ingin membunuh kita, maka disyariatkan untuk kita melawan. Sama lebah pun demikian. Lebah tidak akan menyerang kalau dia di dia tidak diganggu, tapi kalau diganggu baru dia menyerang. Itulah ya akhi seorang mukmin dalam kehidupannya ya akhul Islam azakumullah. Kemudian perumpamaan yang ketiga <clears throat> yang terakhir yang akan kita bahas yaitu seperti apa tadi? Seperti pohon ya padi. Pohon ya padi yang kalau kita lihat ketika ia tumbuh masih muda begitu lembutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min kal khamah min az-zar'i tufayyi'uha ar-rihu marratan wa ta'diluha marratan." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon ya, padi yang masih muda. Yang ia ditiup oleh angin ke sana kemari. Terkadang ia merunduk ke kanan, terkadang ia merunduk ke kiri. Terkadang ia meliuk-liuk, tapi sehebat apapun angin yang berhembus, tidak bisa mencabut pohon padi. Padahal pohon padi itu kalau kita cabut, Pak, mudah kan? Tapi angin gak bisa mencabut pohon padi. Ketika angin itu berhembus topan begitu, dia hanya bisa apa? Merunduk, tapi gak tercabut. Tapi kalau pohon apa namanya? Pohon beringin, kelihatannya kuat gitu kan? Tapi kalau angin puting beliung datang tercabut bahkan kemudian ya tumbang begitu saja. Nah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seorang mukmin seperti pohon padi. Kenapa? Kata Ibnu Rajab, karena kehidupan mukmin tidak lepas dari apa? Ujian. Ya. Tidak lepas dari ujian. Antum beriman Terkadang kita ya, kita beriman kepada Allah dengan niat supaya tidak diuji. Ini tidak mungkin, Pak. Ada seorang ibu datang kepada saya bertanya, "Ustadz, saya sudah sholat malam. Saya sudah berinfak. Saya sudah berusaha untuk mengamalkan perintah Allah menjauhi larangannya. Tapi kenapa musibah dan ujian itu terus mendera saya? Itu pertanyaannya Pak. Akhirnya saya tanya kepada si ibu, ibu, jadi ibu selama ini beriman dan beramal soleh untuk tidak diuji oleh Allah. Mungkinkah seperti itu? Tidak mungkin ibu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin setiap orang yang mengatakan ya Allah aku beriman kepadamu pasti diuji dalam hidupnya kok. Pasti diuji. Makanya Allah mengatakan di sini Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berucap kami beriman sementara ia tidak diuji? Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak jujur. Jangan Anda katakan ya Allah, aku beriman kepadamu, tapi jangan diuji. Tidak mungkin. Ujian itu pasti mendera kita, Pak. Karena Allah pun juga sudah berjanji, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sungguh kami akan uji kalian kata Allah dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan dan bergembiralah orang-orang yang bersabar siapa dia alladzina idza asabatum musibah yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah dan ujian Allah itu bermacam-macam Pak ada orang diuji dengan kesusahan dan kemiskinan ada lagi orang yang diuji dengan kekayaan dan kesenangan. Antum kira orang kaya itu tidak diuji? Ya. Banyak orang yang sabar dalam kemiskinan tapi tidak sabar dalam kekayaan. Di saat dia kaya, dia mampu untuk berbuat maksiat, dia tidak sabar. Dia pun mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Musibah. Tapi banyak orang yang miskin sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, orang-orang fakir miskin itu masuk surga duluan sebelum orang kaya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah ujian dalam kehidupan pasti ada. Dan kata Rasulullah, yubtalal abdu al hasbi dinihi. Seorang hamba itu diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa'in nafihi fihi salabah kalau kuat berpegang kepada agamanya, ujian itu semakin apa? Kuat. Tapi kalau agamanya kurang, ya Allah akan uji sesuai dengan apa? Agamanya. Bahkan dahulu seorang ula, seorang ulama ya, ada yang merasa bingung ya ketika dia berkata, "Kok aku tidak diberikan oleh Allah sakit ya? Jangan-jangan hatiku ada kemunafikan." Kenapa? Karena orang munafik itu apa? Badannya kuat-kuat, besar-besar, sehat-sehat. Allah berfirman, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kalau kamu melihat orang-orang munafik itu, maka badan mereka membuat kamu kagum melihatnya. Orang munafik itu kuat-kuat badannya besar-besar, sehat-sehat, tapi hatinya kosong dengan keimanan. Sedangkan orang mukmin itu sakit-sakitan, ya tidak tidak lepas dari kehidupannya ujian, cobaan. Memang demikian kehidupan seorang mukmin ya akhir Islam azakumullah. Ya. Kenapa Pak? Karena ujian itu untuk mengampuni dosanya dan mengangkat derajat-derajatnya. Iya Allah Kata Rasulullah, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah ma fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin baik itu duri atau yang lebih besar darinya illa kafarallahu biha khatayah kecuali Allah gugurkan untuknya dosa-dosa dia Masya Allah makanya akhi tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah apa Hah? diberikan musibah kata Rasulullah man yuridillahu bi khairan yusib minhu siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya akan ditimpa musibah Kenapa? Dan meriwayat Tabrani Rasul bersabda, "Idza Allahu bi 'abdin khaira ujilat lahul 'uqubatu fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan percepat adabnya di dunia. Wa idza Allahu bi 'abdin syarra dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambi, Allah biarkan ia dengan dosanya hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah sampai Allah adab semuanya dalam kehidupan akhirat nanti lebih lebih lebih mana baik mana Pak diadab di dunia apa di akhirat Hah lebih baik nggak diadab di dunia nggak di akhirat <laughs> tapi sulit seperti itu oh ya. dalam riwayat Muslim suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki yang lama sakitnya Sampai kurus kering dia. Apa kata Rasulullah? La'allaka sa'alta Allah syai'a. Barangkali kamu pernah minta sesuatu kepada Allah. Kata si hamba na'am si orang ini, "Na'am ya Rasulullah, ya." Apa doamu? Aku berdoa ya Allah, semua adabmu yang engkau hendak berikan di akhirat, tolong percepat di dunia. Kata Rasulullah subhanallah, "Innaka la tutiq." Kamu tidak akan mampu itu. Ala tas'al, kenapa kamu tidak minta begini? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza adzaban nar. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan dan di akhirat apa? Kebaikan dan pelihara kami dari adab neraka. Lalu si, si orang ini pun kemudian mengucapkan itu besoknya sembuh. Iya. Memang betul, akhi, Musibah di dunia itu adalah sebagai ganti dia untuk diapi neraka bagi seorang mukmin. Bahkan Rasulullah bersabda kepada seorang wanita yang sedang penyakit demam. Ya, kata Rasulullah, panasnya demam yang menimpa seorang mukmin itu sebagai ganti panasnya api neraka. Makanya seorang mukmin ketika ditimpa musibah justru seharusnya ketika kita dia melihat ini, alhamdulillah, ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Iya. Iya. Dia tidak mengeluh, bahkan dia tersenyum berterima kasih kepada Allah. Allah masih sayang kepada dirinya dengan diberikan musibah, sakit ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena ini tanda Allah mencintai dirinya. Allah masih menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Maka itulah kehidupan seorang mukmin. Khamati zar'i kata Rasulullah. Kal khamah minaz zar'. Seperti pohon apa? Padi yang tak lepas hidupnya dari tiupan angin yang bersepoi. Ya. Namun ia selalu sabar. Ia selalu mengikuti ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berupa musibah-musibah ia sabar. Makanya lihat subhanallah ya, pohon padi itu ketika ia bertemu apa namanya ditimpa musibah, ia merunduk tapi ia tidak patah. Dia tidak pernah patah. Ia terus sabar. Ketika angin itu pergi, berdiri lagi. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang ya akhi seperti yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tiga hadis tersebut. Yang pertama seperti pohon kurma, yang kedua seperti apa? Lebah dan yang ketiga seperti khamah minaz zar'i pohon padi yang begitu dalam hidupnya tak lepas dari berbagai macam ujian namun ia selalu sabar berharap pahala dari penciptanya Allah a'lam Taib Barakallahu fiik hayakallah Ustaz Abu Yahya Badrusalam telah memberikan kita nasihat dan pencerahan perumpamaan perumpamaan mukmin yang insyaallah kita bisa menjadi seperti itu Baik, bagi antum yang memiliki pertanyaan boleh menyampaikan kertas pertanyaan antum ke meja kami ataupun bisa disediakan mikrofon oleh panitia. Bagusnya seleksi. Baik, kami akan bacakan pertanyaan pertama. Barakallahu fiik, hadis yang menyebutkan salat di masjid itu keutamaannya 27 derajat dari yang salat di rumah. Sebagai dalil bolehnya salat tidak berjamaah di masjid. Mohon penjelasannya dari Ustaz. Memang hadis itu dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk berpendapat bahwa salat berjamaah tidak wajib. Ya, tidak menghadiri salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan keutamaan. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah 27 kali lipat. Berarti sholat berjamaah 27. Berarti yang sholat sendirian di rumah berapa? Satu. <clears throat> Kata mereka, di sini Rasulullah tetap memberikan keutamaan buat orang yang sholat di rumah. Satu. Tapi yang berjamaah berapa? 27. Kalau bersolat berjamaah hukumnya wajib, berarti solat di rumah hukumnya apa? Hah? Dosa tidak? Dosa dong, kan wajib. Sementara yang namanya dosa masih diberikan pahala apa dosa? Dosa. Tapi kenapa Rasulullah memberikan perumpamaan apa memberikan keutamaan di situ? Ya. Keutamaan solat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti orang yang sholat di rumah sendirian tetap pahala enggak? Dapat satu. Berarti enggak dosa dong kata mereka. Berarti itu menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib dong. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya dan dirojikan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Uthamin dan yang lainnya Salat berjamaah itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena kata Syekh Utsaimin, mufaddalah baina syai'aini la yufidu syai'an. Memberikan keutamaan antara dua perkara itu tidak menunjukkan hukum wajib atau sunnah sampai menunjuk sampai ditunjukkan oleh dalil lain. Dan telah ada dalil yang menunjukkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Di antaranya yang pertama bahwa Rasulullah SAW ingin membakar orang yang tidak sholat, tidak menyaksikan sholat berjamaah, ingin membakar rumahnya. Dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah dalam sholat khauf, sholat takut. Kalau dalam keadaan takut saja kita disuruh berjamaah, apalagi tidak takut. Yang ketiga, Rasulullah SAW tetap memerintahkan orang yang punya udur untuk sholat berjamaah. Ibnu Mimaktum yang minta keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Tapi Rasulullah bertanya, Asami dan Nida, kamu mendengar adzan? Mendengar ya Rasulullah. Atau Rasulullah Fajib. Kalau orang yang masih diberikan udur saja disuruh untuk datang, apalagi yang tidak punya udur dan dalil-dalil yang lainnya. Tapi Pak, terlepas dari perbedaan pendapat ulama ini, saya mau bertanya sama antum. Kalau antum diberikan pilihan oleh saya, nih saya mau ngasih duit sama antum, pilih mana? Silahkan. Saya mau ngasih 1 juta atau 27 juta, mau pilih mana? Kalau antum milih 1 juta, otak antum tanda tanya. Iya. Disuruh pilih, mau 1 juta atau 27 juta? Orang yang berakal pasti akan berkata, ya saya mau ya mau yang banyak dong 27 juta. Demikian pula di sini ada pilihan. Anda mau sholat dapat satu atau 27. Terlebih sholat berjamaah pahalanya banyak banget pak. Sangat banyak. Langkah kaki yang kita langkahkan. Ya, Setiap langkahnya mengangkat derajat mengampuni dosa. Belum lagi di dalam masjid kita terus mendapatkan pahala sholat selama menunggu menunggu sholat belum lagi malaikat mendoakannya belum lagi banyak manfaat-manfaat yang sangat ya besar dan pahala besar bagi orang yang sholat berjamaah maka dari itu sungguh sangat naif kalau seorang laki-laki lebih rido untuk sama dengan wanita karena wanita itu dianjurkan sholat di mana pak? di rumah kata Rasulullah wa buyutuhunna khairun lahun rumah mereka lebih baik buat mereka. Masa antum mau kayak perempuan sih? Iya. yeah. Lah, seorang lelaki hendaknya sholat di masjid. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan sholat salat afqalu salati 'alal munafiqin sholatul isya' wa sholatil fajar. Sholat yang paling berat atas orang munafik itu apa? Sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada salat kedua salat tersebut, la huma walau habwa. Pasti keduanya akan mendatangi salat tersebut walaupun dalam keadaan apa? merangkak, merangkak. Ini menunjukkan berjamaah. Maka dari itu ya akhi orang yang hatinya berat untuk pergi ke masjid dikhawatirkan ya di hatinya itu ada penyakit kemunafikan. Kenapa? Karena orang munafik itu berat untuk pergi sholat ber berjamaah. Taib. Ustaz masih berkaitan dengan sholat berjamaah. Setiap waktu saya berjalan ke musola untuk sholat berjamaah dan melewati masjid, saya memilih sholat berjamaah di musola karena tata caranya sholatnya sesuai dengan sunnah. Sedangkan di masjid tidak sesuai dengan sunnah. Terkadang juga terpaksa saya singgah di masjid karena takut diasingkan. Ustaz, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya istiqomah sholat berjamaah di musala atau e, di masjid? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Jawabannya, lihat mana yang lebih dekat dari rumahmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih, wa la yatatabba'ul masajid." Hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya dan jangan mencari-cari masjid yang lain. Hadis ini dihasan kalau hadis sahih kan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Jami. Kalau memang masjid lebih baik lebih dekat dari rumahnya, masjid. Kalau musola yang lebih dekat dari rumahnya, musola. Yang jelas musola juga masjid, Pak. Cuman kan istilah musola masjid itu adanya cuma di Indonesia, Pak. Iya. Kalau di Saudi nggak dikenal Bahkan di, di Saudi itu ya apa di zaman Rasulullah musola itu tanah lapang buat sholat uh, hari raya itu disebut musola. Makanya istilah musola itu cuma aja hanya ada di Indonesia. Ya. Maka dari itu lihat oleh antum mana yang lebih dekat dengan rumah. Ya kalau masjid jauh, musola dekat, utamakan yang dekat. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kedua-duanya dekat gimana Ustaz? Lihat yang paling banyak jamaahnya. Karena kata Rasulullah salatul rajul ma'ar rajul azka. Ya. Salatnya seseorang dengan seseorang dua orang lebih utama daripada solatnya, ya, daripada solatnya sendirian. Dan solatnya seseorang tiga orang lebih utama daripada dua orang. Semakin banyak semakin utama. Maka antum melihat yang paling banyak jamaahnya itu lebih besar pahalanya insyaallah. Allahu a'lam. Baik, bismillah kalau kita sudah berkecukupan dari segi harta, boleh tidak kita berdoa dalam hadis Nabi kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Akhi, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ahyini miskinan wahsyurni ma'ajum jumratil masakin. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin Dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin Banyak orang gak mau berdoa dengan ini Mungkinkah Rasulullah SAW minta kepada Allah kemiskinan dalam artian miskin harta Sementara Rasulullah SAW dalam pagi doa pagi dan petangnya berlindung dari kefakiran Bukankah di antara doa pagi petang yang Rasul ajarkan Allahumma inni bika minal kufri wal faqri wa bika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Rasulullah sendiri berlindung dari kefakiran kemudian Rasulullah minta jadi orang miskin. Bertabrakan kalau begitu. Makanya kata para ulama yang dimaksud dengan miskin dalam hadis tersebut bukan miskin harta. Tapi yang dimaksud di sini artinya orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Itu yang dimaksud di sini. Makanya jangan ragu untuk berdoa dengan ini. Karena miskin di sini kata para ulama seperti disebut oleh Al-Qadhiyat dan yang lainnya, yang dimaksud miskin di sini itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah, yang diberikan oleh Allah ya ke rahmat dan kasih sayangnya. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya, Allah Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Apakah poligami itu musibah atau ujian? Kenapa? Apakah poligami itu musibah atau ujian? Itu itu pertanyaannya. Boleh kami? Apakah poligami itu musibah atau ujian? Pilihannya dua ya. poligami. <laughs> Musibah buat istri. Nikmat buat suami. <laughs> Kenapa musibah buat istri? Karena mau tidak mau si istri akan cemburu dan yang lainnya. Karakter wanita dia tidak mau dimadu. Siapapun wanita pada asalnya tidak mau di dimadu. Tapi di sana ada wanita yang bisa sabar, dan ada yang wanita yang tidak bisa sabar. Ya. Maka dari itulah <clears throat> kalau dikatakan poligami itu musibah apa uji, ujian? Saya katakan ya, buat wanita itu ujian. Ujian buat dia apakah dia mau sabar atau tidak. Tapi buat laki-laki pun itu bisa menjadi musibah ketika poligami itu tidak disertai dengan keadilan. Kadang Pak, ada laki-laki <clears throat> kawin lagi sembunyi-sembunyi. Tidak tak apa dia takut ke, ke, ketahuan istri pertamanya. Ketika istri pertamanya tahu, tegak hari kiamat pada dia. Akhirnya menyebabkan dia tidak bisa adil. Akhirnya apa? Dia harus memilih antara salah satunya. Antara istri pertama atau istri Kedua, sering terjadi perceraian di sini. Makanya saya mau tanya sama antum. Dulu Rasulullah SAW ketika nikah lagi sembunyi-sembunyi nggak? Ada nggak para sahabat di zaman dahulu yang mau menikah lagi sembunyi-sembunyi? Nggak ada. Tidak ada satupun para sahabat dari zaman dahulu ketika ia mau menikah lagi sembunyi-sembunyi nggak nggak takut nggak ketahuan istrinya. Tidak ada. Karena sembunyi-sembunyi itu dikhawatirkan malah tidak bisa berbuat adil. Kalau antum mau menikah, antum berarti dari pertama sudah tegas di hadapan istri. Nah, saya mau nikah lagi. Iya. Yeah. Supaya apa? Supaya antum bisa adil. Tegaskan di pertama kali. Iya. yeah. kalau antum mau menikah lagi sekarang, antum gambarkan indahnya poligami. Walaupun manual bagaimana pasti wanita tidak akan pernah ridho Pak dan tidak akan rela. Tapi di sana ada wanita yang memang ya berbesar hati, bersabar. Ada wanita yang tidak bersabar kemudian minta cerai. Dan itu yang yang terbanyak memang. Namun itu adalah merupakan resiko bagi laki-laki yang menikah lagi. Ya. Karena permasalahan yang kita ada terkadang ketika dia menikah lagi itu dia tidak tidak tidak tidak tidak siap dengan resiko yang ada. Akhirnya apa? ya mengeluhlah beginilah loh situ yang kawin kok situ yang mengeluh jangan mengeluh ya emang demikian resikonya Allah alam Ustadz saya sudah lebih dari dua tahun berumah tangga tapi belum diberi keturunan apakah itu termasuk musibah bagi saya dan akan mengurangi dosa saya atau bagaimana ya Ustadz mohon penjelasannya iya ujian anak antum tidak diberikan anak ujian. Dahulu Nabi Ibrahim tidak diberikan anak sampai tua. Dan Nabi Ibrahim terus berdoa, terus berdoa akhirnya Allah pun memberikan anak ya dari istrinya yang bernama Sarah yang sudah tua. Kemudian lahirlah siapa? Hah? Bukan Ismail. Kalau Ismail itu dari Hajar. Ishak. Ya, seorang gulam yang alim seorang anak yang cerdas. Ya. Nah, maka dari itu kalau antum belum dikasih anak, bersabarlah seperti Nabi Ibrahim dahulu bersabar. Itu ujian. Ya sambil berusaha, berobat dan yang lainnya. Kalau memang antum belum bisa ya apalagi kalau dikatakan istrinya yang mandul, fadal nikah lagi. Cari yang kedua untuk bisa mendapatkan keturunan yang yang saleh. Kalau antum yang mandul, sabarlah. Iya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, teman Ana mu'alaf baru 2 tahun dan sekarang dia lagi mendapat ujian masalah ekonomi dan masalah rumah tangganya sehingga keyakinannya mulai goyah. Mohon saran dan nasihatnya berkolofi. Ini akhi yang kita khawatirkan. Adanya orang-orang yang beriman di tepi jurang. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia yang beriman kepada Allah itu al-harf di tepi jurang. Fa in asabatu khairun itma'anna bih. Kalau ia ditimpa kesenangan imannya kuat. Tapi kalau ia ditimpa ujian dan musibah inqalaba ala wajhihi. Ia pun kemudian apa? goyah dan kembali kepada masa lalunya. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga akhirnya kita beriman kepada Allah di saat senang saja. Kenapa? Karena kita selama ini mengenal Allah hanya dengan kenikmatannya. Seakan-akan kalau Allah memberikan kenikmatan berarti Allah sayang kepada dirinya. Tapi ketika Allah memberikan musibah dan ujian, mulailah goyah keimanannya. Ini yang kita khawatirkan. Berarti selama ini iman kita di tepi jurang belum kokoh di hati kita. Ya. Lihat para sahabat, ujian mendera dan menimpa. Tapi mereka subhanallah tetap setia kepada Robnya dan penciptanya. Coba antum lihat anjing. Anjing itu sangat setia kepada majikannya. Walaupun itu anjing dipukul sama majikannya. Walaupun itu anjingnya dilempar oleh majikannya. Tetap aja setia sama majikannya. Maka kita pun juga sebagai seorang hamba setialah kepada Allah Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan apa? Susah Ketika Allah berikan ujian kepada kita sabarlah Ketika Allah berikan kepada kesenangan kepada kita bersyukurlah Maka seorang mukmin ingin supaya mendapatkan pahala di, di saat dia senang Sebagaimana ia mendapatkan pahala di saat dia susah Makanya kalau ada orang yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian, mulai dia goyah. Itu berarti dia imannya di tepi jurang, akhi. Dan kita berlindung kepada Allah ya, akhi, ya dari musibah yang membuat iman kita hancur. Karena ada orang ya subhanallah dia ditimpa oleh Allah musibah musibah terus musibah akhirnya keyakinan dia kepada Allah mulai goyah saya masih ingat sekitar dua tahun yang lalu <clears throat> setelah sholat isya tiba-tiba setelah saya, pas saya keluar masjid ada yang manggil ibu-ibu Ustaz saya menengok ibu-ibu rupanya ada apa bu kata si ibu ini Ustaz Allah itu ada nggak apa sih Allah itu ada atau tidak Ustaz? Subhanallah kata saya. Kok ibu bertanya sampai seperti itu? Ada apa ibu? Kata si ibu, Allah itu ada atau tidak Ustaz? Kenapa ibu bertanya seperti itu kata saya? Saya sedikit sedikit emosi gitu. Ustaz, saya sudah 16 tahun sakit. Dan selama itu saya berobat dan berdoa kepada Allah. Tapi sakit saya tidak pernah hilang Jadi Allah itu ada apa tidak? Kata saya subhanallah Saya mau tanya sama ibu Dulu ibu pernah berbuat dosa apa? Ya, kata si ibu Diam dia si ibu tuh Iya sih, dulu, saya dulu pelacur Kata saya mungkin Allah belum mengampuni, belum menggugurkan seluruh dosa ibu sampai Allah ingin menggugurkan seluruh dosa ibu, baru insya Allah Allah hilangkan penyakit ibu. Sabar bu. Kalau ibu dulu sabar berbuat maksiat, kenapa ibu sekarang sab tidak sabar untuk digugurkan dosa-dosa ibu? Sekarang ibu masih bisa makan? Masih. Bisa jalan? Bisa. Alhamdulillah. Banyak orang yang penyakitnya lebih berat dari ibu. Tidakkah ibu melihat yang lebih berat keadaannya? Masya Allah, bayangkan Pak ya hanya karena dia punya penyakit 16 tahun lalu dia berdoa kepada Allah tak sembuh-sembuh akhirnya dia ragu kepada penciptanya Allah ada apa tidak ini wallah yang kita khawatirkan ya di saat apa namanya keimanan kita goyah ketika musibah yang mendera kita ah wallah ya di saat itulah kita minta terus kepada Allah kekuatan keyakinan terus Iya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang disesatkan oleh musibah. Allah Nah. Ustaz, apakah musibah-musibah yang menimpa Indonesia itu untuk menaikkan derajat Indonesia? Apakah beda musibah sebagai ujian dan musibah sebagai azab? Akhi, apabila musibah itu menimpa orang Islam, mudah-mudahan itu sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Kata Rasulullah ummati ummatun marhumah laisa laha adzabun fil akhirah wa ma adzabuha fid dunya bil qatli waz zalazil wal fitan ummatku kata Rasulullah umat yang disayangi oleh Allah mereka tidak diadab di akhirat tapi adabnya di dunia saja dengan apa bil qatli dibunuh waz zalazil dengan gempa bumi wal fitani dan berbagai macam ujian. Dibunuh, dibunuh, dibunuh. Di mana-mana kaum muslimin di hari ini dibunuh, Pak. Akibat dosa-dosa mereka. Tapi tentu Allah alam mungkin mereka yang dibunuh lebih baik daripada kita. Di Indonesia alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan. Di Suria dibunuhi di sana. Barangkali mereka telah diampuni dosa-dosa mereka dengan cara dibunuh. Sementara kita di dunia tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Maka dari itulah ya akhi, ya. Rasulullah mengatakan umatku umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diadab di akhirat tapi adabnya di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan dibunuh, dengan apa lagi? Gempa bumi, tsunami, berbagai macam ujian yang mendera itu buat orang yang beriman kebaikan, Pak. Tapi buat orang kafir musibah sebelum kehidupan akhirat. Di dunia diadab, di akhirat diadab. Nasallallahu selamat wal afiyah. Dan ini juga sebagai peringatan. Makanya kan kalau kita lihat ya, musibah-musibah yang menimpa itu akibat maksiat-maksiat mereka. Kejadian yang baru terjadi di Banjarnegara sana Ya. Orang-orang yang menyaksikan di situ mengatakan bahwa tempat yang ditimpa musibah yang sekarang dikubur hidup-hidup oleh Allah itu itu dulu adalah tempat maksiat. Orang biasanya nyapung ayam, orang di situ ber, yang berbagai macam maksiat dilakukan di situ. Iya. Kemarin ketika gempa di Padang, tiga dusun dikubur oleh Allah hidup-hidup. Iya, saksi mata yang menyebutkan pada waktu sedang ada acara maksiat. Selalu maksiat itu mendatangkan adab. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita, kepada mukminin, inilah akibat daripada orang yang berbuat mak maksiat. Tapi masalahnya, Pak, sedikit orang yang mengambil pelajaran, sedikit sekali. Ya, kebanyakan tidak peduli. Kebanyakan hanya mengatakan, "Ah, alam sudah tidak bersahabat." Ya, Allah mustahil. Eh Ustaz, mohon nasihat bagi orang yang berbicara menyakitkan hati, sombong, merendahkan orang lain apabila dinasihati, marah dan mencari dukungan orang lain. Ya akal Islam Sifat seperti ini tidak layak bagi seorang mukmin ya akhi. Ucapan seorang mukmin bukanlah ucapan yang menyakiti hati. Menyakiti hati seorang mukmin itu dosa besar bukan dosa kecil. Apalagi disertai dengan kesombongan. Sombong itu kata Rasulullah la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi kesom kesombongan. Ya. Jangan sampai maka dari itulah bertakwalah Anda kepada Allah Jangan sampai lisan-lisan kita ini mengakibatkan kita diadab di dunia dan di akhirat. Kesombongan mendatangkan adab di dunia sebelum kehidupan akhirat. Lihat saja si Korun ketika ia berjalan di tengah kaumnya dengan penuh kesombongan dan kecongkakan. Tiba-tiba Allah pun tenggelamkan ia ke dalam bumi. Ya. Nah, sikap kita menghadapi orang seperti itu gimana? Sikap kita Jangan dibalas kesombongan dengan kesombongan. Sikap kita sebagai seorang mukmin yang akal Islam menghadapi orang seperti itu contohkan kebaikan kepada dia. Kalau dia berbuat sombong kepada kita, ya sudah kesombongan buat dosa dia. Tapi kita tetap tawadu. Kita pun juga berusaha untuk memberikan contoh dan suri toladan untuk dia. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara dia dengan hal-hal yang tidak baik qalu salama mereka menjawab dengan kata-kata selamat ya artinya kata para ulama ya perbuatan yang bodoh tidak dibalas dengan boh kebodohan lagi tapi balaslah dengan ilmu ya dengan ketakwaan makanya kata Rasulullah wa ini meruun syatamaka aw ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wada wabalahu alaihi wa ajruhu lak kalau ada orang yang mencaci maki kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu maka jangan kamu balas mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia biarkan dosanya buat dia dan pahalanya buat kamu Ya akhir Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya akhi, orang yang kata-katanya selalu menyakitkan hati, sombong di muka bumi, ini kasihan orang ini. Ya, maka kita berusaha untuk memberikan suri tauladan yang baik dengan mengucapkan kepada dia kata-kata yang baik. Ya, supaya dia mau mengambil peringatan wallahu a'lam. Seperti halnya Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri pernah dilaporkan kepada beliau ada orang yang menggibah ya beliau maka kemudian Al Hasan Al Basri pun mengirimkan sekeranjang kurma kepada orang yang menggibahnya sambil berkata terima kasih. Kenapa? Karena orang yang menggibah kita itu kan hakikatnya dia sedang memberikan pahalanya kepada kepada kita. Gratisan kita nggak ya nggak usah capek-capek beramal soleh dapat pahala dari dia. Nah demikian pula kita, kita pun di dalam hal seperti ini ya berbuat baiklah kepada orang yang mendorimi kita wallahu a'lam Ustaz mohon nasihat untuk para pengguna BBM ataupun WhatsApp yang terkadang dijadikan sebagai sarana ghibah Syukur. inilah Pak musibahnya BBM dan WhatsApp mudah musibahnya internet dan yang lainnya <clears throat> padahal para ulama sudah menasihati Jangan seorang penuntut ilmu disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Antum yang namanya penuntut ilmu dan siapa sih manusia yang terkadang kalau kita baca di internet ada kritikan terhadap ustadznya ataupun panas tidak panas. Rasa panas itu terkadang kita sikapi dengan sikap bodoh juga. Akhirnya yang keluar apa sumpah serapah, kebun binatang, Subhanallah. Sekali lagi jangan disibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada di internet itu, Pak. Biarkan, biarkan mereka mati dalam keadaan menggigit jari mereka. Antum sebagai penuntut ilmu jangan membi apa membiasakan diri dengan fitnah-fitnah seperti itu. Jangan apa tenggelam dalam bantah membantah, jangan. Sekarang antum sudah hafal berapa hadis? 40 hadis saja belepotan gak hafal-hafal. Sudah berapa ayat yang antum hafal? Sudah berapa ilmu yang sudah antum kuasai? Ada apa antum kemudian tenggelam dalam bantah-membantah, mengotori hati, mengeraskan hati? Gak ada manfaatnya Allah. Biarkan itu untuk para ulama. Biarkan itu untuk para asatidah yang kuat keilmuannya. Mereka yang mampu untuk membantah. Adapun antum ikut-ikutan pasti komen antum kacau. Betul Allah. Dan subhanallah aneh. Hati kita yang terkadang lebih suka kepada hal seperti itu. Nah, Allah itu menunjukkan penyakit hati, ya. Makanya kata para ulama, man futiha lahu babul jadal ughliqa alaihi babul amal. Siapa yang dibukakan padanya pintu jidal, maka akan ditutup darinya pintu amal. Iya. Perbaikilah hati antum, lembutkan hati antum untuk banyak berzikir kepada Allah. Semua yang sifatnya gibah buang jauh-jauh. Segera antum ya close, matiin. Antum buka apa namanya website website masyayikh yang bermanfaat, ustadz-ustadz yang bermanfaat, kaji ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa membersihkan dan memeningkan hati antum. Selesai. Ya. Makanya Allah mengatakan wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kita ini tidak akan ditanya tentang perbuatan orang orang lain, tapi kita akan ditanya tentang perbuatan diri kita sen sendiri. Ya. Kita akan ditanya tentang perbuatan kita sendiri. Urusan dia membantah bagaimana bagaimana udah. Ya serahkan kepada ahlinya selesai. Allahu a'lam. Ustaz, Tolong berikan nasihat untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dan adakah doa-doa khusus yang diajarkan Rasulullah untuk meninggalkan dosa dan maksiat? Allah meninggalkan dosa maksiat sangat penting untuk kehidupan hati kita. meninggalkan dosa maksiat ini butuh kebeningan hati, ya, kekuatan hati dan jiwa. Karena maksiat itu disukai oleh syahwat. Maksiat itu sangat disukai oleh hawa nafsu. Maka mintalah kepada Allah dengan doa yang Rasul ajarkan juga. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Bantu aku untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kita minta bantuan kepada Allah. Yang kedua, kita harus mujahadah. Berjihad melawan hawa hawa nafsu. Karena kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat kalau tidak ada mujahadah. Bila kita berkata saya lemah di depan maksiat, maaf. Jangan Anda katakan demikian. Karena Rasulullah bersabda, "Khamsatun min ahli nar." Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Di antaranya siapa? Al-dhaif alladzi la Zubrolah orang lemah yang tidak punya kemampuan untuk melawan hawa nafsunya. Jangan Anda katakan saya tidak mampu. Mampu. Setiap manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Tapi bagaimana caranya? Butuh perjuangan memang. Apalagi surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat. Sementara api neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh apa? Syahwat. Maka kalau kita tidak berjuang sampai kapan kita akan terus berkata nanti dan nanti. Lah. Sampai ajal mendatangi kita tidak. Hari ini kita harus mampu dan berani untuk minum pahitnya jamu agar nanti kita sehat. Gak apa-apa pahit. Asal nanti kesehatan hati kita itu kita rasakan. Makanya akhi ya Allah mengatakan wa may yulqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang sabar. Sabar. Oleh karena itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman sabarlah dan teruslah kuatkan kesabaranmu. Sabar menghadapi maksiat harus dilipat gandakan kesabaran kita. Ya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan terus untuk meninggalkan maksiat, untuk menaati Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup pada pertemuan kita pada hari ini. Ustadz mohon nasihat bagi kami yang jarang ikut ngaji atau menuntut ilmu. Bagaimana agar kami timbul rasa cinta dengan majelis ilmu? Rasa cinta apa? Cinta kepada Allah atau cinta kepada ilmu? Iya. Yeah. Cinta kepada ilmu penting Pak. Orang yang mencintai ilmu pasti dia akan mencari ilmu Tapi orang yang tidak mencintai ilmu Dia akan zuhud dari ilmu Namun tentunya ilmu itu Pak Upayakan tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah Dan rasa takut kepada Allah Sebab kata Al-Hasan Al-Basri Laisal ilmu bikathratir riwayah Walakinnal ilm al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Tapi ilmu itu hakikatnya adalah yang menimbulkan rasa takut kepada kepada Allah. Iya, itu hakikat ilmu. Maka dari itu ilmu yang paling bermanfaat ilmu tentang apa? Tentang Allah. Kenali Allah. Bagaimana nama dan sifatnya dari situ akan timbul rasa cinta kepadanya. Dari situ akan timbul rasa takut kepada Allah. Makanya ya akhi, tanya kepada diri kita. Sudah berapa tahun kita menuntut ilmu? Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima puluh tahun. Lima tahun. Sudahkah ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah? Ataukah ya kita seperti yang difirmankan oleh Allah? ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka takut dengan zikir kepada Allah dan jangan seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka waktu berlalu panjang kepada mereka tapi hati mereka malah keras Akankah panjangnya kita menuntut ilmu waktu ternyata hati kita semakin keras seperti ahli kitab sebelum kita kita tidak mau di awal-awal kita menuntut ilmu hati kita lembut banyak menangis tapi setelah lima tahun enam tahun tujuh tahun hati kita semakin keras bahkan semakin dekat kepada maksiat naudzubillah makanya kita bertanya Sudahkah ilmu kita ini menimbulkan rasa takut kepada Allah? Sudahkah ilmu kita ini menimbulkan ketawaduan? Sehingga pada waktu itu kita senantiasa dengan ilmu kita ini yang kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini introspeksi diri kita aja, Pak, termasuk saya, ya, semua kita. Karena cinta kepada ilmu sangat kita harapkan. Tapi ilmu itu adalah yang menghasilkan cinta kepada Allah. Ya, ilmu tentang Allah menghasilkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat terutama untuk saya pribadi yang berbicara dan buat kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.